Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih melimpahkan nikmat dan karunia sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan di kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk kita melanjutkan pelajaran kita. Dan insyaallah taala pada pagi hari ini dan pagi-pagi selanjutnya kita akan membaca sebuah risalah yakni risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala yakni risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li fahmin nusus syar'iyyah yakni qawaid qawaid kaidah-kaidah fiqh dalam rangka memahami nas-nas yang syar'i. Nah, dan insyaallah taala pada sekalian pagi ini kita akan membaca mukadimah beliau dan diharapkan nah bagi yang siap ya. Dia menghafalkan matan. Jadi setiap pertemuan sebagaimana pelajaran kemarin, ya, store matanya. Ini tidak terlalu banyak. Matanya cuma sedikit. Ya. <clears throat> cuma ada 49 bait saja. 49 bait. Ya. Dan apabila kita menghafalnya, insya Allah kita akan mendapatkan faedah darinya ya, dan merasakan manfaat dari apa yang kita <clears throat> hafalkan tersebut. Nah langsung, kita masuk kepada enam mukadimah beliau mukadimah risalah ini jadi nanti di dalam bait itu ada mukadimah sendiri ada mukadimah bait-bait yang dihafalkan itu nah tapi ini mukadimah syarah beliau terhadap bait-bait tersebut qala rahimallahu taala bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim apa makna Ar-Rahman ini telah berlalu berkali-kali. Nah, nah, yang maha pengasih, maknanya apa? Artinya maha pengasih. Maksudnya apa maha pengasih itu? Nah. Yang ingat bisa bantu? Ya. kalau sesungguhnya Allah itu maha kepada seluruh makhluk baik yang muslim maupun yang Nah, baik. Ya. Ar-Rahman, nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia maha pengasih atau maha pemurah. Ya. Karena maknanya Bagaimana jelaskan oleh para ulama? Ar-Rahman dzurrahmah al-wasi'ah yang memiliki rahmat yang luas. Yang dengan rahmatnya tersebut Allah kasih baik yang mukmin maupun yang kafir. Semua dikasih tua, muda, laki perempuan, yang beriman maupun tidak beriman semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Adam Ar-Rahim apa maknanya? Yang lain siapa yang ingat? Naam. Ar-Rahim ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Maha Penyayang. Yakni hanya hamba hamba yang tertentu, hamba hamba yang beriman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan makna Ar-Rahim Naam, dzurrahmah al-wasilah. Ya, memiliki rahmat yang nyampe kepada hamba hamba yang khusus. Hanya hamba-hamba yang beriman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara khusus di akhirat yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun di dunia beriman maupun tidak beriman Allah kasih harta, anak-anak, rizki, udara, air segar dan lain-lain. Tapi kalau surganya Allah Subhanahu wa taala maka hanya orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala nam berikan. Nam. Selanjutnya قال Allah taala alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ونعوذ بالله من شرور wa sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah yang kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Nah, dan ini adalah i'tiraf kita sebagai seorang hamba. Kita banyak kejelekannya, baik kejelekan jiwa-jiwa kita, niat-niat kita, ya, kejahilan kita, demikian pula kejelekan amalan-amalan kita, perbuatan kita, Nah, kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka pasti tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kalau Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepada seseorang, maka tidak ada satu satupun siapapun yang bisa menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan tersesat, maka tidak ada satu pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat atas beliau, <clears throat> memberikan salawat kepada beliau keselamatan dan demikian pula kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dengan salawat dan keselamatan yang banyak. Amma ba'd, ada pun setelah itu fa inni wada'tu li wal ikhwani manzumatan mustamilatan ala ummahati qawaidid din. Maka sungguhnya aku meletakkan yakni aku menyusun sesungguhnya aku menyusun untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku manzumatan manzumah ini adalah sebuah susunan susunan kalimat rangkaian-rangkaian kalimat yang indah yang disusun enam dengan indah dengan rapi mustamilatan ala ummahati qawaidid din yang dia berisi induk-induk kaidah agama ini ya jadi manzumah atau rangkaian syair yang dia mengandung induk-induk kaidah agama ini. Ya, jadi dengan memahami kaidah-kaidah ini, maka dia akan banyak memahami permasalahan-permasalahan agama. Wa yawain kanat qalilatal alfaz dan dia walaupun dia adalah sedikit lafaz-lafaznya, cuma 49 bait. <clears throat> Faya kasiratul ma'ani liman ta'ammalaha. Maka dia akan mengandung makna yang sangat banyak bagi orang yang mau memperhatikannya, mau memahaminya. Tapi kalau orang tidak memahaminya, tidak memperhatikan, merenungi, mempelajarinya, dianggap seperti kalimat biasa. Pada setelah digali, tuh, satu kalimat, satu bait ini, ternyata maknanya sangat meluas, bisa dijabarkan sampai banyak halaman. Walakinnaha tahtaju ila ta'liqin yuwadduha. Akan tetapi, dia yakni kaidah-kaidah yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu membutuhkan catatan kaki yang menjelaskannya ta'liq yakni catatan kaki 6 yang menjelaskannya wa yakshifu ma'aniha dan menyingkap makna-maknanya 6 wa amthilatuha tunabbiul fatina ala ma wara'a dzalika. dan contoh-contohnya yang bisa mengingatkan 6 orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang mencermati apa yang ada di balik kalimat tersebut ya, apa yang dibalik enam kata-kata tersebut. Fawadhatu 'alaiha hadza syarhan latifa taysiran li fahmiha. Maka aku susun baginya penjelasan ini. Ya, beliau menyusun bait-bait ya. Manzumah itu tadi kemudian beliau menyusun syarah, penjelasan sedikit. Ya. Al-latif yang sedikit, yang lembut, yang singkat, yang ringan. Taysiran li fahmiha ya, dalam rangka untuk memudahkan pemahaman bait-bait tersebut agar mudah memahaminya. Wasallallahu an yanfa'a bihi wadi'ahu wa qari'ahu. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dengannya dengan manzumah ini wadi'aha penyusunnya yakni diri beliau sendiri ya. Wa qari'aha demikian pula yang membacanya. Ya, semoga kita termasuk di dalam doa ini dan mendapatkan enam apa yang diminta oleh penulis sehingga kita pun mendapatkan dan mendapatkannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yaj'alaha khalisan liwajhihil karim dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ikhlas karena wajahnya yang mulia. Innahu raufur rahimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Naam, ini mukadimah beliau dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang Nah, kita akan mulai masuk pada bait-bait mantumah beliau. Nah, yang perlu kita ketahui Nah, kitab yang kita baca ini adalah Al-Qaid Al-Fiqhiyah. Ya. Al-Qaid ya, jam'ul qaidah. al qaid itu jamak dari qaidah. Ya, jamak dari qaidah. Wa hiya lughatan al-asas. Ya, yang mana al-qaidah secara bahasa maknanya adalah al-asas. Fondasi, al-asas fondasi atau dasar. Sawan kana Sama saja apakah fondasi itu secara fisik ya, secara material seperti kawaidil baiti, seperti kawaidil baiti, yakni pondasi rumah, dasarnya rumah. Au ma'nawiyan atau pondasi dasar secara maknawi. Ka din, seperti kawaid agama, ya, dasar-dasar agama. Nah, dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun al-qawaid minal bait, membangun pondasi dari bangunan tersebut, dari Ka'bah. Kawaid yakni pondasi dari Ka'bah tersebut. Ibrahim dan Ismail alaihissalam keduanya membangun pondasi dan bangunan Ka'bah tersebut. Wastilahan Arab secara istilah adalah qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Maka secara istilah ya, al-qawaid itu adalah perkara yang menyeluruh yang mencocoki untuk seluruh bagian-bagiannya. Ya, jadi Suatu yang menjadi seluruh apa yang ada di di atasnya. Semuanya itu berdasar kepada dia. Nah, ini mana al-qawaid, ya, jamak dari kaidah. Adapun apa itu al-qawaid al-fiqhiyah? Nah, al-qawaid al-fiqhiyah maka al-qawaid al-fiqhiyah ini anak tulis dan ini nah, penting untuk kita paham. Al-qawaid al-fiqhiyah adalah hukum syar'i. Nah, berarti perhatikan ya. pengertian dari al-qawaid al-fiqhiyah حكم شرعي حكم شرعي فقهي أغلبي أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة القواعد الفقهية معناها adalah حكم شرعي فقهي يعني حكم شرعي يعني bahwasanya نعم فقهية فكهية itu حكم يعني dan حكم itu adalah enam penetapan sesuatu atau penafian sesuatu. Ya, ini boleh tidak boleh, benar salah, ini hukum namanya. Ya. Syar'i dan ini adalah ya, permasalahan yang syar'i. Enam fikhi yang berkaitan dengan fikih ya, berkaitan dengan fikih. Sehingga keluar dari keterangan fikih ini adalah misalnya kawaid luhoh ya, seperti kawaid nahu. Kawaid nahu misalnya al-fa'il marfu, fa'il itu harus marfu, ini kawaid, ya, kaidah tapi dalam ilmu nahu, Ya, tapi tidak, ini dalam pembahasan fikih. Dalam pembahasan fikih. Aglabi yakni aglabi artinya adalah secara keumuman. Yakni untuk mengeluarkan ada perkara-perkara fikih yang dia termasuk pengecualian. Ada beberapa hal yang itu dikecualikan sehingga tidak masuk pada faidah. Ya. Jadi tidak seluruhnya 100% itu masuk dalam faidah ini tidak. Ya, sehingga dikatakan aglabi karena di sana ada beberapa hal yang dikecualikan dalam permasalahan-permasalahan fikih. Ya tarafu minhu hukmul juz'iyat al-fiqhiyah mubasyaratan. Yang bisa diketahui dengannya hukum juz'iyat, hukum dari bagian-bagian fikih tertentu, ya. Hukum juz'iyat al-fiqhiyah mubasyaratan secara mubasyar, secara langsung, ya. Jadi walaupun kita tidak mengetahui dalilnya, tetapi ketika kita paham perkara tersebut, maka kita paham, oh ini hukumnya boleh, oh ini tidak boleh. Ya. Seperti misalnya rokok. Ih, rokok ini boleh atau tidak? Dalilnya apa? Nah, dalilnya juga saya nggak hafal. Ya, tapi kita paham. Ya, kita paham, kita hafal. Di sana ada kaidah 6 la darar wa Ya, atau kalau dalam nama kaidah itu ad-darar yuzal. Yang kemadaratan itu harus dihilangkan. Kemadaratan itu haram. Ya. Nah, oh berarti rokok itu tidak tidak boleh. Kenapa? Karena madarat. Ya karena madorot. Nah, itu diantaranya. Nah, ini definisinya. Ya. Jadi diketahui dengannya hukum juz'iyat al-fiqhiyah ya, mubasyaratan. Ya. Jadi di dalam ya, kaidah ini enam di dalam al-qawaid al-fiqhiyah kita mengetahui hukum-hukum enam juz'iyat itu dengan kaidah-kaidah yang yang utama. Nah, kaidah-kaidah yang yang utama. Baik, kemudian misalnya dan, dan perlu diketahui bahwasanya kawaid al fikhiyah ini sebenarnya bukan dalil. Ya, sebenarnya bukan dalil, tetapi kawaid al fikhiyah dia diambilkan dari dalil-dalil, ya. Diambilkan dari dalil-dalil. Ya. Sekali lagi, ya, al kawaid al fikhiyah ini pada dasarnya bukan dalil, tetapi dia membutuhkan dalil. Sehingga kalau ada orang mendatangkan sebuah kaidah, oh ada kaidah demikian, di mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Nah, tetapi ketika sebuah kaidah itu sudah dibangun di atas dalil, maka kita bisa mengambil hukum berdasarkan kaidah tersebut secara secara langsung. Ya. Nah, dan di dalam kaidah al fikhiyah itu ada yang namanya kaidah al-kubra, ya, yakni kaidah-kaidah pokok di dalam agama ini. Ada lima kaidah pokok yang kemudian bercabang dari lima kaidah tersebut kaidah-kaidah yang yang banyak. Seperti misalnya ya, di antara kaidah pokok tersebut ya, adalah al umur kasidia ya. Al kaidah al umur bima kasidia. Ya. ini adalah nama kaidah. Ya. Kaidah al umur kasidia. Perkara itu semua perkara tergantung dari niatnya. Ya. Ini adalah enam kaidah termasuk kaidah kubro, hmm, kaidah besar yang bercabang di bawahnya kaidah-kaidah yang lain. Dan kaidah ini dia didasarkan atas dalil, ya, di atas ada dalil. Yakni dalilnya adalah ya, dalam ayat Al-Quran banyak, demikian pula hadis Rasulullah SAW banyak. Ya, tapi yang paling masur atau yang paling mudah untuk kita hafal adalah hadis Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Nah, jadi faedah sekali lagi dia membutuhkan dalil. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Dan bercabang di bawah faedah ini ada faedah, ya, faedah faedah yang lainnya. Di antara misalnya 6 la sawaba illa binniyat. Ya, di sana ada faidah yang merupakan cabang dari ini. La sawaba illa binniyat. Tidak ada pahala kecuali dengan dengan niat. Demikian pula faidah an-niyatu syartun li sihatil amal dan lain-lain. Ya, an-niyatu syartun li sihatil amal. Nah, ini juga kaidah, tapi dia di bawah kaidah kubro ini. Demikian pula kaidah yang lainnya, ya, seperti misalnya al Yakin la yazul bisyak. Ya, ada apa al-kaidah kubro berikutnya? al Yakin la yuzal bisyak. Ini sebuah kaidah dan dia juga mendasarkan pada sebuah dalil. al Yakin la yuzal bisyak Nam, dia mendasarkan sebuah dalil yakni ketika ada salah seorang sahabat Rasul SAW mengadukan kepada beliau ya tentang taharahnya yakni ketika dia menyatakan bahwasanya merasakan sesuatu ya, pada jalur belakangnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan la tarif hatta yasma' sautan au yajida rihan jangan dia berpaling ya, yakni jangan dia menganggap batal taharahnya itu sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Ya, jadi kalau cuma rasa-rasa ih kayak ada yang keluar, tapi masih meragukan, maka dipastikan benar tidak kamu cium baunya, benar tidak kamu dengar suaranya. Tapi kalau cuma apa sesuatu yang mengganggu hati itu ada was was dari siapa, diabaikan. Itu tidak membatalkan wudhu kita, ya, tidak membatalkan taharuf kita, selama belum dipastikan, ya, yakni dengan mendengar suaranya atau dengan mencium baunya ya, karena tidak semuanya itu kedengaran ya. kadang tidak kedengaran tapi bikin heboh ya, karena baunya ya dosis tinggi nah ini nah, dan kaidah di sini al yakin la yuzal bishak. ini juga ya, di bawahnya ada kaidah-kaidah yang lainnya ya, ada kaidah yang lain-lainnya Enam diantaranya adalah al aslu bapak umakan ala makan ya, ini juga kaidah tapi di bawah al yakin la yuzal bishak. ya aslu baqa'u ma kana ala makan. Asal dari sesuatu itu adalah keadaan yang aslinya. Jadi kalau belum kelihatan perubahan di situ jangan dihukumi hukum yang lain. Hukumnya hukum awalnya bagaimana? Jangan dirubah dari hukum aslinya, dari hukum awalnya kecuali memang telah ada perubahan dari keadaan aslinya sehingga dihukumi dengan hukum yang lain. Nah, demikian pula di sana ada al-qaidah al-aslu fil asya'i tahar. Asal dari segala sesuatu itu suci asal dari sesuatu segala sesuatu itu suci sampai ada sesuatu yang dipastikan oh itu najis. Jadi misalnya kita lewat di suatu tempat, itu ada menetes dari atas, ya. di bawah lantai bangunan dua lantai. Oh, <laughs> jangan sampai ini orang di atas kencing ini. oh, Kita jadi ragu. Nah, maka kita cium apabila ini tidak bau najis, maka al aslu apa? Adalah toharoh. Asal dari segala sesuatu adalah toharoh. Ya. Kemudian kita lihat batu, bentuknya persis seperti kotoran orang. Ish, persis, ya. Dipotret ini orang bilang, oh itu asli itu. Padahal batu, maka jangan dihukumi, oh itu najis. Kenapa? Ada orang walaupun bentuknya persis, maaf, maaf saja, TAI, ya. Dia tetap suci walaupun bentuknya persis. Walaupun mau pegang ini, jangan enggak. Padahal asli batu ini. Ya. Nah, itu termasuk kaidah ini. Jadi karena batu secara meyakinkan itu ada sesuatu yang suci, ya, Jangan kemudian oh itu jadi najis kenapa? Karena bentuknya mirip itu enggak, enggak bisa. Ya. Nah, ini meragukan ini Pak tahu enggak? aslinya batu ya, dia tetap tetap suci. Ya. Demikian pula al aslu bara'atul dhimma. Nah, ya kita tuliskan ya, sekedar kita untuk mendapatkan faedah ya. Al aslu fil asya at Ini juga faedah. Nah, demikian pula <clears throat> al aslu bara'atul dhimma. Nah, secara asal orang itu terbebas dari enam tuduhan atau tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada seorang ya, dalam keadaan dia tidak bawa apa-apa, kok duduk duduk, uh, dia mencuri, dia mencuri barang saya. Maka selama tidak didapati bukti atau saksi yang dia mencuri, maka al aslu atau dimak. Dia adalah orang yang enam terbebas dari tuduhan itu. Ya, dan ini diatur di dalam hukum pidana yakni apa? praduga tak bersalah. Walaupun seorang dilaporkan tetap harus enam ada asas praduga tak bersalah sebelum dipastikan ya, secara pasti saksi-saksi, bukti-bukti dan lain lain dibati maka seseorang itu tidak boleh dituduh, ya, tidak boleh dituduh. Di al asal itu adalah para jimat. ya, sampai datang bukti atau saksi yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu adalah benar-benar bersalah. Nah, baik. Ya. Dan banyak ya, dari di sana ada kawaid al-kubra, lima kaidah yang besar ya, yang tandaris tahtaha al kawaid al-katsira yang bercabang di bawahnya itu kaidah-kaidah yang sangat banyak ya. Dan masing-masing kaidah itu memiliki dalil ya. Yang kaidah al-kubra ini memiliki dalil. Adapun kaidah-kaidah yang di bawahnya ini dia diambil atau dicabangkan dari kaidah kubra tersebut. Nah, ya. Kemudian ya, dalam mukadimah yang pertama ini, apa pertemuan yang pertama ini perlu kita mengetahui ya sehingga kita tidak bingung ketika menghadapi ada istilah al-qawaid al-usuliyah atau yang dipelajari dalam ilmu usul fikih. Lu ada qawaid al-fikiyah, ada al-qawaid al-usuliyah. Apa bedanya? Nah, al-qawaid al-usuliyah ya, atau yang dipelajari dalam usul fikih itu memiliki perbedaan dengan al-qawaid al-fikhiyah. Ya. Kalau al-qawaid al-usuliyah, nah ya, al-qawaid al-usuliyah itu di antara perbedaannya adalah tidak bisa diambil hukum secara langsung. Kenapa? Karena al-qaid al-usuliyah ya, ini berbeda tidak sama dengan al-qaid al-usuliyah atau yang dipelajari dalam usul fikih. Al-qaid al-usuliyah kaidah-kaidah usul fikih ya, itu contohnya apa? Contohnya adalah al-amru lil Perintah itu memiliki makna wajib. kalau ada perintah Allah, perintah Rasulnya, berarti hukumnya wajib. Nah, tetapi dari kaidah ini kita tidak bisa mengambil hukum tentang sesuatu. al amrul wujud, apa yang wajib? Belum. Tetapi kalau misalnya dengan kaidah, contohnya eh, al-umur lima qasidiha. Ya. Al-umur bima qasidiha. Maka ketika seorang melakukan sesuatu, maka bisa dilihat niatnya. Dia melakukan ini niatnya Nah, bisa diambil hukumnya. Tapi kalau ini perlu dikembalikan kepada nas atau yang sedang dibahas al-amrul wujub. Mana perintahnya? Nah, ketika didatangkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah, aqimu as-shalah. Dirikanlah salat. Maka perintah dirikanlah ini memberikan faedah wajibnya salat. Jadi dia masih membutuhkan dalil untuk menentukan apa sih yang wajib. Tapi kalau masalahnya tadi ini, Faidah misalnya abdoror yuzal, ya, abdoror yuzal ini contoh yang lain. Kemadorat itu yang itu dihilangkan, ya. yakni rokok bagaimana hukumnya? Oh tidak boleh kenapa? Karena madorat, ya, madorat wajib dihilangkan. Ya. Nah jadi kita bisa mengetahui hukum langsung perkara tersebut. Tapi kalau kawaid eh, kawaid al usuliyah maka dia membutuhkan nas ya, untuk bisa menghukumi suatu perkara tersebut. Ya. Ini kaidah jadi kaidah al-amrul wujub, oh, perintah itu menunjukkan suatu yang wajib. Nah, berarti kita membutuhkan perintahnya apa? Supaya kita menghukumi ini adalah wajib. Nah, tapi kalau kaidah fikih maka dengan melihat kaidah fikih itu kita tahu oh ini hukumnya ini demikian. Nah, untuk sekedar kita memahami bahwasanya di sana ada perbedaan al-qawaid al-fiqhiyah dan qawaid al-usuliyah. Ya. Qawaid al-usuliyah yang kita pelajari pada ilmu usul fikih. Nah, ini tidak bisa kita mengambil hukum secara langsung kecuali dengan kita mendatangkan nas, ya, mendatangkan dalil, baru kemudian kita bisa menyatakan hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut. Tapi kalau kawaid fikih ya, kita bisa mengambil hukum secara langsung ya, dengan kawaid dengan kawaid tersebut, dengan kawaid fikih tersebut.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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh.